Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin pemirsa Khisbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan mengkaji kitab Asratu Saah dan masih dalam pembahasan Asratu Saati Sughra, tanda-tanda kiamat kecil kita masuk tanda yang ke-12 yang disebutkan oleh penulis hafidhahullahu ta'ala. Qala al-musannif hafidhahullah penulis katakan diaul amanati disia-siakannya amanah. Maka diaul amanah disia-siakannya amanah termasuk di antara asratus saati sughra. Tanda-tanda kiamat kecil. Apa dalilnya? Penulis katakan <clears throat> An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <clears throat> Ida du'yi atil amanatu fantadiris sa'ata Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah as yaitu hari kiamat. Qala kemudian beliau katakan kaifa idha'atuha ya Rasulullah. Jadi Abu Hurairah bertanya, bagaimanakah bentuk menyanyiakan amanah wahai Rasulullah? Qala kemudian Nabi katakan ida usninad ida usnidal amru ila ghairi ahlihi <clears throat> apabila suatu perkara diserahkan ila ghairi ahlihi bukan kepada orang yang ahli fanta dirisa'ah maka tunggulah hari kiamat maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya dia ul amanah disia-siakannya amanah ini merupakan di antara tanda-tanda hari kiamat kecil. Dan bentuk menyanyiakan amanah itu apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida usnidal amru ila ghairi ahlihi." Apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang tidak kapabel, bukan ahlinya, maka ini termasuk diaul amanah. Maka kata penulis wa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaifa turfa'ul amanatu minal qulub. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana amanah itu dicabut dari hati-hati seseorang wa annahu la yabqa minha fil qalbi illa atharuha dan tidaklah tersisa di dalam hati seseorang illa atharuha kecuali hanya bekasnya atau jejak amanah tersebut karena sudah dicabut dari hati-hati manusia. Kemudian rawahu Daifatu radhiyallahu anhu qala Udaifah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami dua hadis ra'aitu ihdahuma aku telah melihat salah satu dari keduanya wa ana antadirul akhara dan aku menunggu kejadian hadis yang kedua haddatsana nabi telah menceritakan kepada kami annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijali bahwasanya amanah turun fi jadri kulubir rijal yaitu di dasar hati seseorang maka dalam footnote jadrun atau al jadru al aslu fi kulli syai dia merupakan pokok atau landasan dari segala sesuatu thumma allamu minal quran thumma allamu minas sunnah kemudian atau thumma alimu minal Qur'an thumma alimu minas sunnah kemudian mereka mengetahui dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah wa an rofiha dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami an rofiha hilangnya amanah tersebut atau hilangnya dari amanah tersebut dicabut dari hati seorang hamba. Qala kemudian belum mengatakan yanamur rajulu an-naumata yaitu seorang dia tertidur fayuk amanatu min qalbihi kemudian amanah tersebut dicabut dari hatinya fayadillu atharuha mithla atharil waqti maka jadilah bekas dari amanah tersebut yaitu mithla atharil waqti seperti atau semisal bekas dari al-wakti. Jadi al-wakat ya, itu jamak dari waktah yaitu al-athar fi syai' kal kintah min ghairi layni launihi yaitu bekas dari sesuatu seperti kan nuktah yaitu seperti titik min ghairi launihi yang beda dengan warna yang lainnya. Wa minhu kila lil busr dan dikatakan al busr yaitu kurma yang masih mentah atau dia sebelum menjadi rutab ida waqa'at fihi nuqtatun minal artab yaitu apabila terdapat nuqtah yaitu titik dari rutab tersebut qad wukita maka dikatakan qad wukita maka ini makna mithla atharil wakti yaitu seperti bekas dari al waqt thumma yanamu an nauma fayukbat kemudian dia tidur untuk kedua kalinya fatu kebadu maka dicabut kembali fayabqa atharuha mithlal majal maka yang tersisa atau bekas yang tersisa seperti al al majal jadi al majal huwa ma yakunu fil kafi min atharil amali bil asya'i as-salbah wal khasna yaitu sesuatu yang ada pada al-kaf telapak tangan min atharil amal karena atau bekas bekerja bil asya asolba al khosna yaitu dengan benda yang keras dan kasar kahai atil bithri yaitu seperti uh, bisul maka ini makna al majil kajamrin dahrojat dahrostahu ala rijlik itu seperti jamr yaitu seperti api yang dikelindingkan yang engkau kelindingkan ala rijlik ke kakimu Fanafata fatarahu muntabaron. Maka itu fanafata yaitu isinya itu nanah fatarahu muntabaron maka engkau melihatnya muntabar ai muntabar itu kullu murtafi yaitu semua yang eh, tempat yang tinggi maka intabaro al jarhu apabila luka itu mulai bengkak. Ini luka itu bengkak wamtala amma penuh dengan cairan. Walaysa fihi syai' dan tidak ada di sana sesuatu pun bikun nasu yatabayauna maka manusia mereka itu ketika itu yatabayaun yaitu melakukan yaitu jual beli atau bisnis fala yakadu ahaduhum yu'addil amanata maka hampir-hampir tidak dijumpai di antara mereka orang yang menunaikan amanah fayuqalu maka dikatakan inna fi bani fulan rajulan aminan sesungguhnya di bani fulan ada seorang yang sangat amanah maka ketika itu sudah tidak ada lagi orang yang amanah sampai-sampai orang yang amanah itu sudah langka. Sehingga dikatakan inna fi bani fulanin rajulan aminan. Di bani, di bani fulan terdapat orang yang amanah. Wa yuqalu lirrajul maka dikatakan kepada seorang ma'aqalahu wa ma adrafahu wa ma ajlatahu. Jadi orang yang amanah betapa berakalnya dia. Ini yani, betapa cakapnya dia dan yaitu betapa sabarnya dia ketika dia amanah. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman dan tidak ada di hati seseorang yaitu mithqalu habbati khardalin min iman seberat biji sawi dari keimanan walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum ya wa wama ubali ayyukum bayatu dan telah datang kepadaku suatu masa, suatu zaman dan aku tidak peduli siapakah di antara kalian yaitu bayatu yaitu aku bertransaksi dengan kalian. La ingkana musliman yaitu apabila meskipun dia seorang muslim raddahus salam yaitu dia dalam hal ini raddahus salam yaitu menghalangi atau menolak raddahul Islam yaitu menghalangi Islam wa ingkana nasronian dan apabila dia seorang nasrani yaitu raddahu alayya sa'ihi yang menghalangiku adalah sa'ihi yaitu usahanya fa ammal yaum adapun hari ini kata Hudaifa fama kuntu ubayi'u illa fulanan wa fulanan maka aku tidak melakukan transaksi jual beli melainkan hanya kepada fulan dan fulan. Maka di sini itu disebutkan oleh uh, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau katakan wala qad ata alayya zamanun wala wa ma ubali ayyukum bayatu. Jadi telah datang kepadaku suatu masa aku enggak peduli dengan siapa di antara kalian aku bertransaksi karena ketika itu banyak orang yang amanah. Ya, banyak orang yang amanah. Tapi kalau sekarang, ya, maka sekarang maka hanya transaksi jual beli kepada fulan dan fulan. Kemudian kata penulis, fa fi hadzal hadithi bayanu annal amanata saturfa'u minal qulubi. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya amanah saturfa'u minal kulub akan dicabut dari hati-hati seseorang hatta yasirar rajulu khainan ba'da angkana aminan maka hingga seseorang menjadi khainan orang yang berkhianat setelah sebelumnya dia orang yang amanah wahada innama yaqa'u liman dahabat khasyatuhu lillahi yang demikian itu terjadi atau yang demikian itu hanya terjadi liman dahabat khasyatuhu lillah yaitu kepada orang yang rasa takutnya telah hilang rasa takutnya kepada Allah telah hilang wa dha'ufa imanuhu demikian juga keimanannya itu lemah wa khalata ahla khiyanah dia suka bergaul dengan orang-orang yang berkhianat fayasiru khainan sehingga jadilah dia orang yang tidak amanah atau berkhianat li'annal korina bi bikorinihi karena seorang teman akan mengikuti teman dekatnya karena seseorang akan mengikuti teman dekatnya maka dari sini penulis hafidhahullah ta'ala menjelaskan bahwasana amanah akan diangkat dari hati-hati seseorang, maka orang yang dulunya amanah menjadi khianat. Dan sebab tidak amanahnya seseorang, penulis katakan, innama yaqa'u liman dahabat khasyatuhu lillah. Ini terjadi kenapa? Karena rasa takut seseorang kepada Allah telah hilang. Wa imanuhu, demikian juga lemahnya iman dia dan dia bergaulnya kepada orang-orang yang tidak amanah dan pengaruh teman yang buruk ini sangat besar sehingga menjadikan seorang tidak amanah. Kemudian penulis katakan, "Wa min madahiri amanati" dan di antara bentuk yang nampak yaitu menyanyiakan amanah adalah isnadu umurin nasi min imaratin wa khilafatin wa qada'in wa إلى ala ikhtilafiha ila ghairi ahliha والمحافظة عليها ala tasyiriha wal muhafadati alaiha ya di antara bentuk yang nyata yaitu menyanyikan amanah adalah menyerahkan yaitu urusan banyak orang min imaratin berupa kekuasaan demikian juga kepemimpinan hakim yaitu memutuskan sesuatu dan tugas-tugas yang lain yang berbeda-beda ila ghairi ahliha yaitu bukan kepada ahlinya al-qadirina ala tasyiriha yang mampu untuk menjalankan urusan tersebut wal muhafadati alaiha dan menjaganya li'anna fi dalika tadyi'an li hukukin nas karena perbuatan yang demikian itu berarti menyia-nyiakan hak-hak manusia menyia-nyiakan hak-hak banyak orang wastihfafan bimasolikihim dan ini bentuk meremehkan maslahat mereka maslahat manusia wa igharan lisudurihim dan bahkan bisa membangkitkan emosi mereka wa itharatan lil fitani bainahum dan inilah yang memunculkan berbagai kekacauan di tengah-tengah masyarakat yaitu tatkala seorang yaitu menyerahkan urusan kepemimpinan kekuasaan hakim kepada siapa ila ghairi ahliha kepada yang bukan ahlinya al-qadirina ala tasiriha yang dia mampu untuk menjalankan urusan tersebut, menjaga amanah tersebut. Karena ini apabila diserahkan kepada yaitu seorang pemimpin, urusan kepemimpinan ini diserahkan kepada orang yang tidak mampu, orang yang tidak kababel, maka ini bentuk tadyian li nas. Ini menyanyiakan hak-hak masyarakat, hak-hak manusia bahkan ini istifafan bimasolikihim yaitu meremehkan menyanyakan kemaslahatan mereka maka ini bisa igharan lisudurihim membangkitkan emosi di tengah-tengah masyarakat wa itharatan lil fitan bainahum dan terjadi atau munculnya kekacauan di tengah-tengah mereka. Fa'ida dayya'a man tawalla amron nasi al amana Apabila seseorang yang dia diserai urusan manusia ini telah menyanyiakan amanah. Wan nasu taba'un liman tawalla amrohum. Dan kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat taba'un hanya mengikuti liman yatawalla amrohum. Yaitu para penguasa, para pemimpin Kanu mitlahu fi amanati. Maka masyarakat juga akan semisal pemimpin. Yaitu dengan apa? yil amanah. menyanyikan amanah. Maka fasolahu halil walati atau wilati solahun lihalir ro'iyati. Maka baiknya keadaan penguasa itu dengan solahun lihalir ro'iyah. Yaitu baiknya keadaan rakyatnya wa fasaduhu fasadun lahum dan rusaknya penguasa akan merusak masyarakat. Maka di sini penulis katakan solahu halil ulad itu penguasa yang baik, penguasa yang bagus, yang amanah, maka solahun lihalir ra'iyah maka ini kebaikan kepada rakyatnya akan memperbaiki rakyatnya dan sebaliknya wa fasaduhu fasadun lahum rusaknya pemimpin, rusaknya penguasa, rusaknya orang yang diberi amanah untuk mengurusi urusan banyak orang, fasadun lahum bisa merusak mereka. Oleh karena itu seorang pemimpin atau orang yang dia diserai urusan kaum muslimin harus berusaha melaksanakan yaitu amanah tersebut dengan sebaik-baiknya karena akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis katakan, "Tsumma inna isnadal amri ila ghairi ahlihi." Kemudian menyerahkan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Dalilun wadihun ala adami tifa ila adami tirasi annasi bidinihim. Maka ini dalil yang nyata, bukti yang nyata tidak perhatiannya manusia terhadap agama mereka. Maka kenapa sebab orang itu memberikan kepemimpinan, kekuasaan, urusan kaum muslimin kepada orang-orang yang tidak amanah? Maka ini dalil adamik tirotin nasi bidinihim. Dalil manusia nggak punya perhatian terhadap agama mereka. Hatta innahum layuwalluna amrohum man layahtamuna amrohum atau malla yahtamu bidinihi sehingga mereka masyarakat menyerahkan urusan mereka kepada orang yang layah tamu bidini nggak punya perhatian terhadap agama wahada innama yakunu indahu ghalabatul jahli hal ini disebabkan karena mereka ini ghalabatul jahl dikuasai oleh kebodohan ini yani kebodohan menyebar warufi al ilmu ilmu itu dicabut walihada dzakara al bukhari rahimahullah hadis abi hurairah al madi fi kitabil ilm oleh karena itu al imam al bukhari menyebutkan hadis abu hurairah tadi dalam kitabul ilm isyaratan ilahada. hada itu sebagai bentuk isyarat terhadap hal hal ini jadi hadis Abu Hurairah yaitu idza duyiatil amanah fantadiris sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Apa bentuk menyanyiakan amanah? Ida usnidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dan ini bentuk kebodohan. Bentuk orang tidak punya perhatian terhadap agama mereka. Maka tadi kata penulis hafidhahullahu taala bahwasanya isnadul amri ila ghairi ahlihi dalilun wadihun. Seorang yang menyerahkan yaitu urusan bukan kepada ahlinya adalah bukti yang nyata ala adami tirothin nasi bidinihim. Manusia nggak punya perhatian terhadap agama mereka. Sehingga mereka menyerahkan urusan yang sangat penting kepada siapa? Man layatamu bidinihi. Orang yang nggak punya perhatian terhadap agama. Tidak ada perhatian terhadap Islam dan kaum muslimin. Wahada innama yakunu inda ghalabatil jahli. Dan ini terjadi ketika kebodohan tersebar. Kebodohan merata yang mendominasi di tengah-tengah manusia. Warufi al ilmu, ilmu telah dicabut oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis Abu Hurairah disia-siakan amanah dalam Kitabul Ilm. Dalam Kitabul Ilm. Maka ini terdapat isyarat demikian. Jadi ketika ilmu sudah dicabut, ketika kebodohan menyebar di tengah-tengah masyarakat, maka amanah pasti akan disia-siakan. Maka orang mengambil pemimpin, memilih pemimpin, ya, bukan disebabkan karena perhatian terhadap agamanya, Harusnya seorang ketika memilih seorang pemimpin, maka pemimpin yang punya perhatian terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka ini bentuk menyanyiakan amanah. Qala Ibnu Hajarin, maka Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mengatakan wa munasabatu hadal matni li kitabil ilmi dan hubungan atau kesesuaian antara hadis Abu Hurairah dengan kitabul ilm. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitabul ilm, anna isnadal amri ila ghairi ahlihi. Bahwasanya menyerahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya innama yakunu inda ghalabatil jahli. Ini hanya terjadi ketika kebodohan itu dominan ketika kebodohan itu menyebar di tengah-tengah masyarakat. Warufi al ilmu dan ilmu telah dicabut. Wadalika min jumlatil asrat dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga terdapat isyarat hendaknya kaum muslimin perhatian terhadap agamanya yaitu seorang dia bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau ilmu ini sudah hilang, kebodohan merajalela, maka apa yang terjadi di antaranya tadyi al-amanah, disia-siakannya amanah. Dan amanah yang besar tatkala seorang diserai yaitu urusan imarah, urusan khilafah, masalah kodok, demikian juga wadhaif, lainnya maka itu akan disia-siakan. Di antaranya karena sebab seorang dia tidak perhatian terhadap ilmu, tidak perhatian terhadap agamanya. Dan penulis katakan, wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu satakunu hunaka hunaka sununun khadda'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan akan terjadi tahun-tahun tipuan. Tanah akisu fihal umuru sehingga urusan atau perkara pada hari itu terbolak-balik. Yukaddabu fiha Jadi orang yang jujur didustakan. Wa yusaddaku al-kadibu. Orang yang dusta dibenarkan. Wa yukhawwanul amin. Orang yang amanah dianggap khianat wa yu'tamanul khain dan sebaliknya orang yang khianat dianggap amanah kama sayati al hadithu anhu fi anna min asrati saati irtifaul asafil dan sebagaimana akan datang penjelasannya dalam hadis-hadis bahwasanya di antara bentuk tanda-tanda kiamat kecil yaitu irtifaul asafil untuk orang-orang rendahan di ditinggikan jadi orang-orang yang dia nggak berilmu rendahan malah di, ditinggikan. Maka ini akan datang eh, yaitu tahun-tahun tipuan. Maka perkara itu malah terbolak-balik orang yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, yang dusta dianggap jujur, yang jujur dianggap dusta, yang amanah dibilang dia orang yang khianat, demikian juga orang yang pembohong khianat malah di disangka dia orang yang amanah, maka ini diantara bentuk tahun-tahun tipuan. Dan ini boleh jadi terjadi di masa sekarang. Maka ini eh, bentuk tanda hari kiamat yang ke-12. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Tanda hari kiamat. As-sugra qabdul ilmi waduhurul jahli. Dicabutnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, munculnya kebodohan. Qala al-musannif hafizahullahu taala penulis katakan wa min asratiha dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah qabdul ilmi wa fusuwul jahli dicabutnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Fa fi sahihain an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas Qala beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Min asrati saati an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dicabutnya ilmu dan tersebarnya semakin kuatnya, semakin kokohnya kebodohan. Hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dalam Kitabul Ilm yaitu beliau masukkan dalam bab yaitu raf'ul ilmi wa duhurul jahli. Dicabutnya ilmu dan munculnya kebodohan. Demikian juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Ilm. Maka di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat an yurfa'al ilm, ilmu telah dicabut dan yang tersebar yang semakin banyak di tengah-tengah masyarakat adalah kebodohan. Kemudian, Warwa al-Bukhari an Sakikin. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sakik Kola dia mengatakan, "Kuntu ma'a Abdullah wa Abi Musa." Aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa fakola maka keduanya mengatakan Kola an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna baina yaday sa'ati la ayyaman yunzalu fiha al-jahlu wa yurfa'ul ilmu. Sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat la ayyaman ada hari-hari yunzalu fiha al-jahlu yaitu ketika itu diturunkan kebodohan wa yurfa'ul ilmu dan dicabut ilmu. Maka munculnya kebodohan kemudian dicabutnya ilmu ini datang sebelum hari kiamat dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari. Kemudian wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya beliau mengatakan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabuz zamanu." Jadi waktu sudah semakin dekat, sangat dekat. Wa yukbadul ilmu. Demikian juga ilmu dicabut. Wa tadharul fitan dan munculnya berbagai macam fitnah, kekacauan. Wa yulqasuh dan dilemparkan asuh yaitu pelit ke dalam hati seseorang wayak turul harj dan banyak terjadi pembunuhan maka ketika zaman itu semakin dekat ilmu dicabut banyak muncul berbagai fitnah bahkan seorang ini dilemparkan rasa pelit ke dalam hatinya sehingga orang dia enggan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan banyaknya pembunuhan Kemudian qala Ibnu Battal rahimahullahu taala Ibnu Battal mengatakan wa jami'u ma tadammanahu hadal hadits min asrati qad ra'ainaha ayanan. Dan semua yang dikandung oleh hadis-hadis ini dari tanda-tanda hari kiamat qad ra'ainaha ayanan maka kami telah melihatnya yaitu dengan kedua mata kami secara nyata Fakot nakosol ilmu. Ilmu telah berkurang. Wadoharul jahlu. Kebodohan telah muncul, telah nampak. Wa ulkiyasuh fil kulubi. Dan asuh yaitu sifat pelit. Demikian juga rakus. Maka ini telah dimasukkan ke dalam hati seseorang. Wa ammatil fitanu. Dan berbagai kekacauan, berbagai fitnah ini telah tersebar. Wa kathural qatlu dan pembunuhan telah banyak. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah terjadi dan disaksikan oleh Ibnu Battal rahimahullahu taala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar beliau katakan wa aqaba ala dalika Al-Hafidh Ibnu Hajarin biqauli. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar mengomentari perkataan dari Ibnu Battal dan dinilai beliau tidak tepat alladhi yadharu anna alladhi sahadahu kana minhu al-kathir yang lebih nampak yang telah disaksikan oleh Ibnu Batal kana minhu kathir itu banyak ma'a wujudi muqabilihi akan tapi banyak pula kebalikannya yaitu masih banyaknya ilmu wal muradu minal hadithi akan tapi yang dimaksudkan oleh hadis ini istihkamu dalika yaitu kokohnya hal tadi kuatnya hal tadi hatta la yabqa ma yuqabiluhu illa nadiru sehingga yaitu tidaklah tersisa dari lawannya lawan dari ilmu yaitu lawan dari kebodohan yaitu ilmu illa nadir kecuali langka berarti masih ada orang yang berilmu tapi kebodohan itu tersebar wa ilaihi al il al isharatu bit ta'bir bikop qabdil ilmi maka makna inilah yang disyaratkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena beliau memberikan ungkapan yaitu qabdil ilm ilmu telah digenggam fala yabqa illa al jahlu asorf maka sehingga tidak tersisa kecuali yaitu al jahlu asorf yaitu kebodohan yang banyak wala yumna'u min dalika wujudu ta'ifatin min ahlil ilm akan tapi ini tidak menghalangi adanya sejumlah para ulama li'annahum yakununa khina idin makrunin atau magmurin fi ulaika karena para ulama ketika itu tenggelam fi ulaika yaitu di tengah-tengah banyaknya orang yang bodoh maka ketika Nabi katakan yaitu yuk yukbadul ilmu, ilmu itu telah digenggam, telah dicabut, bukan berarti nggak ada ulama, ada. Akan tapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh itu lebih banyak, lebih mendominasi. Sehingga orang-orang yang alim atau berilmu tadi seolah-olah tenggelam di tengah-tengah mereka. Saking banyak orang-orang yang bodoh. Wa qabdul ilmi yakunu bi qabdil ulama'i dan dicabutnya ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Di dalam hadis Abdullah Ibnu um, Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu anhu maqala beliau katakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha la yakbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal ibadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu intizaan secara tiba-tiba. Yantazi'u minal ibad yang Allah cabut dari yaitu para hamba. Walakin akan tapi yakbidul ilm biqabdil ulama'i. Yaitu Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama hatta idza lam yabqa aliman hingga ketika tidak tersisa seorang alim pun ittakhadan nasu ru'usan juhalan maka manusia mereka mengangkat para pemimpin-pemimpin agama yang juha yang jahil fasu'ilu kemudian mereka ditanya tentang agama fa'aftau bi ghairi ilmin mereka nekat berfatwa tanpa ilmu Fadallu wa adallu. Maka mereka ini sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dengan dihapus dari seorang hamba akan tapi Allah cabut dengan mewafatkan para ulama. Jadi ketika para ulama itu wafat, maka ini diantara bentuk Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Kalau para ulama sudah wafat sehingga tidak tersisa satupun orang yang alim, maka manusia mengangkat orang-orang yang menjadi pemimpin yang men, yang ditanyai tentang masalah agama adalah orang-orang yang jahil. Jadi fasu'ilu mereka ditanya fa'aftau tau ghairi ilmin. Mereka berfatwa, mereka menjawab pertanyaan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Qala An-Nawawi. Kemudian An-Nawawi mengatakan hadal haditsu hadis ini yubayyinu al murada biqabdil ilmi fil ahadithis sabiqati al-mutlaqah laisa huwa makbuhu min suduri khuffadi. Jadi hadis ini menjelaskan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan qabdil ilm dicabutnya ilmu dalam hadis-hadis sebelumnya yang itu datang secara mutlak tidak disebutkan caranya laisa huwa mahfuhu mahwuhu min suduri khufati. caranya bukan berarti dihapus dari dada-dada para penghafal ilmu walakin maknahu akan tapi maknanya an yamuta hamalatuhu. Jadi para pembawa ilmu itu diwafatkan. Jadi para pembawa ilmu yaitu para ulama meninggal dunia. Itu makna yaitu Allah mencabut ilmu. Wayatahidan nasu juhalan sehingga manusia mengangkat orang-orang jahil yahkumuna bijahalatihim dan mereka memberikan hukum memberikan keputusan dengan kebodohan mereka. Fayadilluna wa yudilluna. Maka mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Maka ini bentuk Allah mencabut ilmu. Wal muradu bil ilmi huna. Apa yang dimaksud ilmu dalam hadis ini? Ilmu kitabi wa sunnah. Yaitu ilmu agama. Ilmu Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah wa huwal ilmu al mawruthu anil anbiya'i alaihi salatu wassalam yaitu ilmu yang merupakan warisan para nabi fa innal ulama'a hum warathatul anbiya karena para ulama mereka itulah pewaris para nabi wa bidahabihim yadhabul ilm maka dengan perginya para ulama wafatnya para ulama maka hilanglah ilmu wa tamutus sunan Demikian juga sunnah-sunnah Nabi akan mati. Watadharul bid'ah. Maka bid'ah-bid'ah akan muncul waya umul jahlu. Dan kebodohan akan menyebar. Maka kebodohan menyebar di antara sebabnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan para ulama. Wa amma ilmu dunia, adapun ilmu dunia, fa'innahu fi ziyadatin maka semakin bertambah zaman ilmu dunia juga bertambah walaysa huwal muradu fil ahadithi dan ilmu dunia ini bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis-hadis ini apa dalilnya bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam dalilnya perkataan Nabi fasuilu mereka ditanya fa'aftau bi ghairi ilmin sehingga berfatwa tanpa ilmu Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Maka wadolalu yang namanya kesesatan innama yakunu indal jahli biddin. Jadi disebut kesesatan innama yakunu indal jahli biddin. Itu hanya terjadi tatkala seorang bodoh dalam agama. Wal ulama'u al-haqiqiyuna humul ladina ya'maluna bi ilmihim. Dan disebut ulama yang hakiki adalah orang-orang yang malu nabi ilmihim, mengamalkan ilmu mereka. Wa yuwajihuna al-ummah, mereka memberikan pengarahan kepada umat. Wa yadulluna ala tariqil haqqi wal huda, menunjukkan mereka kepada jalan kebenaran dan petunjuk. Fa innal ilma biduni amalin la faidata fihi. Karena ilmu tanpa amal gak ada faidahnya bal yakunu wabalan ala sahibihi bahkan bisa menjadi bencana bagi pemiliknya wa qajaa fi riwayatin lil bukhari wa yunkas atau wa yunqasal ilm dan dalam riwayat bukhari wa yunqasal amal dan amal itu telah dikurangi maka ini makna bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama dan bukan ilmu dunia wallahu alam bishawab demikian kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kembali yaitu tanda-tanda hari kiamat terkait qabdul ilmi wa duhurul jahli. Dicabutnya ilmu dan munculnya atau tersebarnya kebodohan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi